Bila seorang dapat harta waris dengan cara tidak syar'i, yaitu dibagi rata, bagaimana hukum harta dan hasil dari harta tersebut bagi keturunan ahli waris? Hukum harta tersebut ya, tidak boleh, ya, tidak boleh dimanfaatkan karena itu bukan haknya. Itu bukan haknya. Harus dikembalikan. Harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Dikembalikan beserta harta yang dihasilkan dari harta tersebut. Iya. Ini apabila harta itu digunakan untuk satu usaha dan berkembang, itu juga dikembalikan semuanya. Iya. Tidak boleh dia memanfaatkan atau mengambil yang bukan haknya ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan ya, setelah Allah menyebutkan tentang hak-hak atau besaran harta waris yang diperoleh ya oleh setiap ahli waris Allah mengingatkan tilka hududullah itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min al anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir padanya sungai-sungai dia kekal di dalamnya dan itulah itulah uh, kemenangan yang besar sebaliknya siapa yang tidak mau mentaati ketetapan Allah tersebut tidak mau mentaati ketetapan Allah di dalam menetapkan bagian-bagian ahli waris. Wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan dia menentang ketentuan-ketentuan Allah tersebut, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, kekal dia di dalamnya, baginya adab yang menghinakan ya adab yang menghinakan maka harus dia kembalikan ya hukumnya haram yang mengambil yang bukan haknya ya, harus dikembalikan kalau sudah terlanjur diambil harus dikembalikan beserta harta yang dihasilkan dari uh, dari harta warisnya atau bagiannya orang lain tersebut ya. kalau dia uh, hartanya itu telah berkembang dan dia hasilkan dari hartanya sendiri digabung dengan harta uh, ahli waris yang lain, maka diperkirakan, ya, diperkirakan kira-kira berapa bagian dari hartanya sendiri dan berapa bagian dari ahli waris yang lain yang dia ambil. Baik, maka ini penting sekali, ya, seorang untuk uh, kembali kepada ahlul ilmi, ya, kembali kepada ilmu Al-Quran, wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam pembagian waris, ya. Bukan mengikuti hawa nafsu, ya, bukan mengikuti kebiasaan masyarakat apabila kebiasaan itu bertentangan dengan dalil, ya. Tetapi ikuti ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Dan Allah telah menegaskan tilka hududullah itu merupakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang menentang keputusan Allah ini maka bisa menyebabkan satu bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya orang yang mengucapkan ahli waris ah, apa namanya hukum waris dalam Islam itu tidak adil, maka dia telah kafir. Ya. Orang yang mengatakan hukum Islam dalam hukum waris dalam Islam itu tidak adil, dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.